Warawal Imam Ahmad an Ruwayfi' Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwayfi' Siapa Ruwayfi' itu? Wa Ruwaifi bin Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith min Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Waliya Barqah wa Tarablis. Dia menjadi gubernur di Barqah dan Tarablis. Faftataha Ifriqiyah dia berhasil menaklukkan Afrika sanata tab'atin wa arba'in tahun 47 wa tuwfiya bi burqa dia meninggal di Burqa. sanata sittatin wa khamsin tahun 56 qala berkata siapa Ruwaifi' qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' wahai Ruwaifi' la'allal hayata barangkali hidup satatulu akan panjang bika denganmu maksudnya barangkali engkau akan diberi umur panjang buktinya dia meninggal tahun berapa 56 Hijriah berapa tahun setelah Rasulullah wafat 46 tahun setelah wafatnya Rasulullah fa'akhbirin nas maka khabarkanlah kepada manusia anna man aqada lihyatahu sesungguhnya barang siapa yang mengikat jenggotnya apa maksudnya kila dikatakan maknahu artinya mengikat jenggot adalah ma yaf'alunahu fil hurub apa yang biasa mereka lakukan dalam peperangan min fatliha wa aqdiha dari memintal dan mengikat jenggotnya buron dengan sombong. Jadi jenggotnya itu di dikepang, eh, di kelabang, yang seperti itu nggak boleh. Wakila dan dikatakan maknahu mu'alajat sya'r adalah merubah rambut. Mu'alajah diproses, nah, artinya dirubah. Liyata'aqqat wa yataja'at supaya rambutnya itu ikal dan keriting. Ala wajhi endus wat tana'um menyerupai ta'annus. Tujuannya adalah ta'annus. Apa artinya ta'annus? Dari kata unsa. Unsa itu apa? Perempuan. Maksudnya sehingga tampil lebih feminim, lebih lembut. Nah, boleh. Wakila al-muradu aqduha fi salati. Pendapat ketiga mengatakan maksudnya itu adalah mengikat jenggotnya di dalam salat, ay fuha, menahannya. Jadi waktu salat jenggotnya diikat atau dipegang terutama waktu sujud supaya tidak kena lantai misalnya. atau taqallada wataran atau berkalung dengan tali busur. Taqallada wataran maksudnya ja'alahu qiladatan fi unuqihi Menjadikan tali busur itu kalung di lehernya au unuqi dabbatihi atau kalung di leher kendaraannya min ajli wiqayati minal ain Tujuannya untuk menjaga dari penyakit ain. Awis tanja biraji'i dabbatin aw adamin. Awis atau sesuci, istinja, cebok, peper. Biraji'i batin dengan kotoran hewan. Roji itu kotoran hewan jenis sapi, unta. kotorannya namanya roji. Kalau orang Jawa bilang teletong. Aw azmin atau dengan tulang fa inna Muhammadan maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriun berlepas diri minhu darinya. Oh di situ ada syarahnya. Istanja ay azalan najwa menghilangkan an najwa. Apa najwa itu? Najwa itu adalah al azarah kotoran sisa BAB anil makhraji dari tempat keluarnya kotoran. Itu namanya istinja membersihkan sisa-sisa kotoran dari jalan keluarnya kotoran baik dengan air ataupun dengan batu atau dengan tisu itu namanya istinja biroji raji'i dabbatin arroji artinya raji' adalah arrous keretong teretong summiya raji'an diberi nama raji' li'annahu raja'a an ula karena dia kembaliatnya berubah dari keadaan awalnya awalnya dia apa? Ba'da an kana alafan sebelumnya adalah pakan, sebelumnya adalah rumput, sebelumnya adalah dede, sebelumnya adalah pakan-pakannya sapi, sebelumnya rumput dan sebagainya berubah menjadi kotoran sapi. Bari'un minhu Nabi Muhammad berlepas diri darinya artinya adalah hadza wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang berat fi haqqi man fa'ala dzalik di dalam orang yang mengerjakan demikian itu. Nah, kalimat-kalimat wa'id, kalimat-kalimat ancaman itu memahaminya harus teliti, jangan sembrono. Karena banyaknya orang nah, terjerumus pada pemahaman yang ekstrim, sedikit-dikit ngomong kafir, sedikit-dikit ngomong murtad, itu adalah karena kesalahan memahami kalimat-kalimat wa'id, kalimat-kalimat ancaman. Kalimat-kalimat wa'id atau ancaman, namanya ancaman selalu dibuat atau selalu diucapkan dengan cara yang menakutkan. Kenapa? Supaya ancamannya itu ditakuti. Kalimat-kalimat ancaman seringkali diucapkan dengan cara mujmal, global, tidak ditafsir, sehingga terdengarnya sangat menakutkan. Barang siapa berbuat maksiat finnar wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu la yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu muhin. Barang siapa yang menentang Allah Rasul dan melanggar batas-batasnya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka, kekal selama-lamanya di neraka. Itu metode apa? Wa'id. Tidak di, dirinci maksiat yang seperti apa yang menjadikan orang itu kekal di neraka. Makanya disebutkan, pokoknya orang maksiat balasannya adalah kekal di neraka. Nah, kalau kita salah memahami setiap ada orang berbuat maksiat, mati dalam keadaan maksiat, orang ini kafir ini, orang ini kekal di neraka ini, itu kalau kita salah memahaminya. Jadi kalimat-kalimat wa'id dibiarkan dalam keadaan mujmal, dibiarkan dalam keadaan menakutkan, dibiarkan dalam keadaan tidak dirinci. Itu tujuannya supaya ancamannya itu ditakuti, supaya orang itu takut betul. Adapun nanti tafsirnya di lain waktu, rinciannya di lain waktu, rinciannya di lain tempat. Nggak dirinci saat itu juga. Kenapa? Kalau dirinci saat itu juga, mentah. Misalnya, ayat tadi wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha barang siapa yang menentang Allah Rasul maksiat berbuat maksiat maka Allah akan memasukkannya ke neraka khalidan fiha kekal selama-lamanya Kemudian di situ dirinci yang dimaksud kekal di neraka adalah orang yang maksiatnya sampai menjadikan dia murtad atau yang maksiatnya itu adalah berupa syirik akbar, kufur akbar. Kalau dirinci gitu gimana? Ya mentah, ancamannya mentah. Tapi kalimat raid, kalimat ancaman biasa dibiarkan dalam keajaan mujamal. Contohnya lagi di sini, Nabi berlepas diri darinya Apakah artinya sama dengan kafir? Enggak. Kafir atau tidak itu nanti tergantung apa yang dia lakukan. Coba misalnya sekarang orang istinja dengan kotoran hewan atau istinja dengan tulang. Ada nggak ulama mengatakan itu hukumnya kafir murtad? Enggak ada. Orang mengikat jenggotnya, mengkelabang jenggotnya, apalagi dengan tujuan sombong atau mengikatnya dengan waktu sholat atau mengkriting jenggotnya supaya keriting supaya apa kelihatan feminim dan seterusnya ada nggak yang mengatakan itu kafir murtad nggak ada tapi kalau takallada wataran mengkalungkan tali busur di leher di lehernya anak-anak di lehernya binatang dan seterusnya gimana itu bisa syirik akbar, bisa syirik asgor. Syirik akbar bila dia meyakini bahwa tali itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang memberi dia selamat ya tali ini, yang menolak bahaya darinya ya tali ini. Jadi syirik akbar. Jadi syirik asgar apabila dia meyakini itu hanya sebagai perantara, itu hanya sebagai sebab. Itu contoh. Adapun Rasulullah SAW mengatakan bariun minhu itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mengingkari itu. Rasulullah sangat mengingkari itu. Rasulullah memperingatkan dengan keras itu tidak boleh. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabi sayatulu umruhu. Rasulullah menghabarkan bahwa sahabat ini Ruwaifi dia akan diberi umur panjang hatta yudrika unasan yukhalifuna hadayahu sehingga dia akan menjumpai orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasul, perilaku Rasul, sunnah Rasul. Dalam masalah apa? Fil liha, dalam masalah jenggot. Alladhi tawfiruha wa ikramuha Allati huwa tawfiruha wa ikramuha Sunnah Rasul, ajaran Rasul dalam urusan jenggot apa? Jenggot itu dibiarkan panjang dan dimuliakan, diramut yang baik dibiarkan panjang, diramut, yang rapi, disisir, apalagi dikasih minyak dan seterusnya. Ilal abasi biha beralih kepada perbuatan abas. Apa itu abas? Nah, sia-sia, main-main. Ala wajhin yatashabbahuna fihi fihi bil aajim. Abasnya apa? Apa? Mereka memperlakukan jenggotnya dengan cara yang menyerupai orang-orang ajam Orang ajam dimaksud sini adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang non muslim, atau bi ahli taraf wal muyu'ah atau orang-orang yang sering bermewah-mewahan, senang bermewah-mewahan. Dikit-dikit pergi ke salon, dikit-dikit pergi ke untuk merubah-rubah model-model rambutnya. Selama ahli taraf. Jadi jenggot yang seharusnya dibiarkan panjang, dimuliakan, yaitu nah berubah menjadi tempat bermain. Setiap hari sibuk membuat model-model jenggotnya. Hari ini jenggotnya di kelabang, di pintal-pintal kayak filmnya Fir'aun itu loh. Besok jenggotnya di di keriting apa dibikin ikal. Besok lagi jenggotnya dibikin model apa lagi? Itu namanya abas. Rasulullah membenci itu. Rasulullah sangat benci itu. Apalagi itu dilakukan untuk sombong-sombongan untuk gaya-gayaan. Au yukhalluna bi'aqidati tauhid atau mereka merusak akidah tauhid bistimalil wasail syirkiyah dengan menggunakan usaha-usaha yang syirik. Fayal basunal qalaid. Prakteknya mereka memakai kalung-kalung. Au yulbisuna hadawabbahum atau memakaikan kalung-kalung itu ke hewan-hewan mereka yastadfa'una bihal mahzur dengan tujuan untuk menolak apa yang mereka khawatirkan, menolak bahaya, menolak penyakit, menolak musibah. Caranya syirik. Yaitu apa? Dengan pakai kalung jimat apa? Pakai kalung dari bekas tali busur, pakai kalung dari tulang apa? Pakai kalung dari permata apa? Itu cara-cara syirik au yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum atau mengerjakan apa yang dilarang oleh nabi minal istijmari bi rausid dawabi wal 'idham yaitu beristinja dengan kotoran hewan dan tulangnya kenapa tak kotoran hewan dan tulangnya itu tidak boleh digunakan untuk istinja karena itu makanan makanannya siapa makanannya bangsa jin makanan mereka Tapi mengatakan zadu ikhwanikum minal jin itu adalah bekal makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Kalau makanannya bangsa jin dilarang dipakai untuk istinja apalagi makanan kita gitu ya. Apalagi makanan kita. Istinja dengan roti misalnya. Atau istinja dengan makanannya hewan kita. Makanan ternaknya jin aja nggak boleh. Retong sapi itu mata, makanan ternaknya jin. Kalau tulang makanan bangsa jinnya. Juga sama nggak boleh. Misalnya ini tukang ngarit nih. Ada yang biasa ngarit dulunya? Terus rumputnya dipakai untuk peper. Nah, nggak boleh. Itu menyelisihi adab adabnya Rasul. Fa'ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu. Maka Nabi berpesan kepada sahabatnya Ruwaifi tadi, ayyuballighal ummah untuk menyampaikan kepada umat Islam anna nabiyya hayatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dhalik bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri, benci, murka, gak suka dengan orang yang melakukan demikian itu. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab. Anna fihi nahya an taqlidil autar li daf'il mahdurat wa annahu syirk. Hadis itu menunjukkan bahwa mengalungkan tali busur untuk menolak bahaya, menolak sesuatu yang tidak disenangi menolak penyakit, menolak musibah, menolak kecelakaan, itu tidak boleh dan itu adalah syirik. Dan tidak hanya tali-tali busur, apa saja. Walaupun itu hanya dari benang, walaupun itu hanya dari gedebok pisang misalnya, walaupun itu hanya dari kembang rumput misalnya, sama saja. Li'annahu la yaqdiru ala dzalika illallah. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya itu hanya hanya Allah. Ma yustafadu minal hadith yang bisa diambil kesimpulan dari hadith ini adalah yang pertama alamun min alamin nubuwah. Salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu tandanya adalah kebenaran apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau katakan, apa beliau yang kabarkan dari perkara-perkara gaib terjadi seperti yang dikabarkan. Rasulullah mengatakan Ruwaifi akan diberi umur panjang. Kenyataannya gimana? Fa inna Ruwaifi'an talat hayatuhu ila sanati sittatin wa khamsin. Ternyata Ruwaifi umurnya panjang sampai tahun 56 Hijriah. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Yang kedua wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu'an wajibnya menyampaikan kepada manusia apa saja yang mereka diperintah dan apa saja yang mereka dilarang. Terutama ketika hajatnya sudah mendesak. Saat kita melihat orang akan berbuat maksiat, berbuat kesalahan, kemudian gak ada yang mengingatkan. Berarti di situ keperluannya sudah mendesak. Berarti saat itu wajib disampaikan. Saatnya orang mengerjakan kewajiban. Kemudian tidak ada yang mengingatkan, nggak ada yang tahu. Yang tahu wajib menyampaikan. Karena apa? Takhirul bayan an waktil hajah la yajuz. Menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu tidak tidak boleh. La yajuz takhirul bayan an waktil hajah. Mimma yajibu fi'luhu atau tarkuhu. Taib. Yang ketiga masyru'iyatu ikramil lihyah wa i'fa'iha. Disyariatkannya memuliakan jenggot dan membiarkannya Ifa, membiarkannya tumbuh panjang namanya Ifa itu. Jadi kata afu. Afu itu apa? Memaafkan. Dimaafkan, gak dipotong. Biarkan dia tumbuh sampai panjang. Kemudian baik ikromuha dan harus dimuliakan. Gimana dimuliakannya? Ya disisir yang rapi, diberi wangi-wangian, biar jenggotnya nggak jadi sarangnya iler, biar jenggotnya nggak bau apek. Wa tahrimul abasi biha dan dilarang bermain-main atau abas melakukan hal-hal yang sia-sia dengan jenggotnya. Contohnya halqin dengan mencukur gundul jenggotnya, dipangkas habis. Au kosin atau dicukur sampai pendek, gak boleh. Au akdin atau diikat, di kelabang, Au taj'idin atau dibuat keriting, dibuat ikal. Au ghairi dalik. Yang keempat tahrim ittikhadhil qiladati lidaf'il mahdhuri wa annahu syirk diharamkannya mengenakan kalung-kalung untuk menolak bahaya atau menolak penyakit karena itu adalah syirik. Yang kelima tahrimul istinja birruti wal idham wal azam. Haramnya istinja dengan kotoran hewan dan tulang. Yang keenam anna hadhil jaraim al madhkurah al kabair. Dosa-dosa yang disebutkan di sini adalah dosa-dosa besar. Buktinya kalau itu dosa besar Rasulullah mengatakan fa inna Muhammadan bariun min Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar.